fitnah syubhat, fitnah tentang pemahaman agama, fitnah tentang pemikiran, fitnah tentang aliran-aliran sesat dan sempalan-sempalan. Ini lebih ngeri maksudnya berbahaya yang seperti itu. Makanya kata Musab ibn Sa'ad La tujalis maftunan Kamu jangan duduk-duduk dan bergaul bersahabat dengan yang terfitnah Kenapa demikian ikhwan? Kenapa sampai dilarang betul seperti itu? Fa innahu lan yuhti'aka minhu ihdatatain. Kalau dia atau kamu itu masih ngotot dan masih bersikukuh, bergaul, bersahabat, berteman dengan orang yang terfitnah, dengan aliran sesat, dengan paham yang menyimpang, dengan orang yang betul-betul terfitnah dengan syubuhat yang lainnya, maka engkau tidak akan terluputkan kondisi kamu dari salah satu dari dua keadaan. Kalau kamu tetap seperti itu, duduk-duduk dengan mereka, bergaul bersahabat, kamu tidak akan terluputkan dari dua salah satu dari dua kondisi. Yang pertama, imma kamu akan terfitnah juga seperti dia, kamu ikuti dia. Yes. Yang dulunya baik ahlu sunnah salafi bergabung dengan orang terfitnah larut ikut dengan dia. Itu yang kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yufdika qabla an yufariqaka kan? dia akan mengganggumu dia akan menyakiti kamu manhajnya maksudnya dia akan memberikan pengaruh buruk kepada kamu sebelum kamu berpisah dengan dia kalau yang pertama urusannya jelas sudah urusannya jelas karena dia bergaul bersahabat dengan orang yang menyimpang pemahamannya terfitnah Kayak sekarang lah gampangannya sekarang ini yang sedang terjadi dan menimpa musibah pada Syekh Muhammad bin Hadi, ya kan? Itu sudah langsung bagi dua yang mengikut Muhammad bin Hadi sampai detik ini yang membela nah, ada sebagian dulunya itu orang baik. Dulunya orang baik. Nah, sehingga terpengaruh berpengaruh dengan siapa? Dengan pemikirannya Syekh Muhammad bin Hadi. Apa pemikirannya? Zolim, zulm, dan di samping zolim menuduh saudaranya tanpa hujah dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang dahsyat yang ada pada Muhammad bin bin Hadi. Nah, yang mengikuti ini kebawa ke bawah larut. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah. Yang dulunya sebagian mereka baik. Ya sudah, karena melanggar hadis Rasul untuk tidak bergaul dan berkumpul dengan mereka, melanggar akwalnya para a'immah, para ulama seperti ini, akhirnya ke bawah. Sehingga yang dulu dinyatakan mungkar oleh fulan ini dinyatakan jelek, akhlaknya rusak, akhlaknya wanhatnya kotor dan sebagainya. Kemudian para asatid ahlu sunnah salafiyin dipuji, dibela dan bergabung bersahabat dan terus bermusyawarah. Begitu fitnah menimpa dia, begitu dia larut dalam fitnah ini berbalik, berbalik, berbalik memusuhi para ustadz-ustadz ahlu sunnah salafin yang ada dan berkata-kata kotor dan dusta sebagian kemudian membela dan memuji orang yang akhlaknya jelek tadi yang ditahdir dan diperingatkan umat waktu itu dibela dilindungi dipuji nah ini musibah gara-gara apa gara-gara melanggar gara-gara tidak tunduk kepada wejangan Nabi untuk memilih teman yang baik dia malah sebaliknya malah sebaliknya milih teman-teman yang buruk yang di sekitar dia jadi rusak jadi rusak sudah hancur ucapannya sudah kotor sudah nggak kayak dulu lagi sudah kejam kotor kejam kotor itu yang terjadi. Nuduh orang dusta. Itu yang terjadi. Nah, bingung, bingung juga, bingung juga. Nah, terus, waduh, pokoknya oh, sudah nggak masuk akal sudah. Tidak masuk akal. Siapa itu? Askari. Ana bicara di di Samarinda, di Bontang, dibantah dengan bantahan yang bingung. Wong anak cerita kok dibantah. Anak cerita ke dia bahwa inti ya waktu itu ya Askeri ah sama ana lagi minum susu onta di depan Syekh Ubaid. Tak terangkan seperti itu. Ana Askari tak gini kan. Ana Askari Syekh Muhammad Ghalib, Syekh Mustafa Mubrom depan Syekh Ubaid di Sohrok di tanah lapan. Sudah waktu itu Syekh Mustafa Mbrom di sebelah kiri anak duduk berbaris gini. Itu bilang ke Syekh Ubaid hafizahullah tentang Adil Mansur yang sekarang isi di balik papan itu. Adil Mansur ini terfitnah. Nah, ini dengan fitnahnya Yahya Al-Hajuri. Terfitnah dengan fitnahnya Yahya Al-Hajuri sempat diskusi sama Syekh Mustafa Mabrur cerita beliau di depan kita di depan Syekh Robi cerita nikah nikos tu nukot kata beliau aku nikos diskusi dengan Adil Mansur lima poin tentang hajuri tidak ada satupun yang dibantah dan dijawab lam yarud syait kata beliau nggak punya hujah gitu loh kalah gitu loh kalah dan salah nggak bisa ngomong akan penyimpangannya hajuri. Parah kan hajuri, Nah, begitu. Kata Syekh Ubaid, amma Adil Mansur hajuri. Adil Mansur memang pengikut hajuri. Nah, sudah itu di depan kita menjadi saksi hadir di situ. Antum tahu kan Askari pernah mendengar nama itu? Ah, bantah sama dia. Oh. Kapan itu? Anak hanya ketemu sekali. Oh, ada audionya yang jelas. Ada audionya. Anak mendengarkan miskin. Miskin ya Allah, kasihan. Anak hanya ketemu sekali waktu itu minum susu onta. <laughs> Nah, begitu ada Syekh Ubed di situ ada Syekh Mustafa Brom, ada Syekh Muhammad Golib di situ. Loh, anak nggak disebut di sebelahnya. Waktu minum itu, kata Mbak ini, anak nggak disebut waktu itu. Waktu minum kan dikasih Tak nah, ada lagi di situ yang ngambilkan susu itu mantunya Syekh Ubed, penantunya. Kemudian sebelahnya Syekh Ubed yang duduk besannya. Ontanya di sebelah kanan kita. Kurang jelas apa itu? Di sebelah kanan ontanya. Ngambil dikasih kita satu apa tempat gitu. Baskom kecil. Nah, masing-masing kita dikasih. Nah, kalau mereka minum kan gampang, tinggal langsung meres, itu langsung meres dari ontanya diminum. Nah kita minumnya ya apa bingung. Askari oleh ke anak, anak noleh juga. Ya apa ini? Minum. Sudah, bismillah, minum. Imam ya, Tulib sudah niatkan nanti malam bakal ada sesuatu nanti di sinimu. Dan itu kan cukup Lah itu dikomentari mungkin nggak nyebut nama anak, mungkin dia lupa atau dia dusta. Anak dia kira lupa atau dusta, mengada ada gitu loh cerita itu. Oh di sebelahnya anak. Kita ini dijemput sama Muhammad Ghalib dijemput. Dijemput sama Syekh oleh bareng satu mobil. Sudah kepingin lagi, jelas lagi. Itu kan kita pulang sekitar jam 12 lebih malam. Nyampe di hotel kita tidur. Azan subuh baru bangun. Kaget. Subhanallah, jamaah kan sudah pernah pergi semua ke masjid kita. Ini terlambat. Di lift ketemu bareng. Loh, intinya kok terlambat. Itu kok juga sama. Perut murus. Afwan ya. Ke belakang. Kena susu onta tadi. Itu ketemu sama askar di lift. Apanya yang dusta, apanya yang lupa. Ini satu. Yang kedua, anak yang cerita di situ. Dibantah juga. Kasihan gitu loh, sudah sudah karu-karuan sudah. Miskin pokoknya. Ma'udzubillah lah dari dari akhlak seperti itu. Berlindung kepada Allah jangan sampai naudzubillah terjadi pada diri kita. Waktu kita di majelis Syekh Robi, <clears throat> anak ngomong, anak berdua menghadap Syekh Robi. Anak di sini, Askari di sini, depan Syekh Robi. Gitu loh. Ditanya sama Syekh Robi, Hafizahullah, antum dari Indonesia, dari Indonesia? Naam Syekh. Ini kita berdua di sini. Anak ah, di kanannya, sekarang di sebelah kiri. Ditanya, antum ma'alukman Luqman wala ma'a Abil Munzir, kata Syekh Robi. Kalian ini di Indonesia tentunya sejalan dakwahnya dengan Luqman Ba'du. Fidhahullah Ustaz Luqman atau sejalan dengan Abu Zulat Mal. Anda bilang, ayo jawaban. Begini kan. ma'alukman Luqman Syekh. Jawab askar, yang jawab askari. Yang eh, jawab askari bersama Luqman. Aywa, na'am kata Syekh. Jadi qabla ayam Abu Mundir wa syaddatuhu adalah hajuri. Beberapa hari yang lalu Abu Mundir ke sini, kesini, ke sini, datang ke aku kata Syekh Robi, anak terangkan tentang hajuri. Syaddatuhu anil hajuri. Anak terangkan dekan Dulakan apa? Terfitnah hajuri. mal terfitnah hajuri. Gitu loh. Ini akibatnya membela-bela Syuri atau Akmal waktu itu. Makanya sama Syurobi di nasihati pedes tuh bahasanya. Cerita ini dibantah sama Asgari. Lah, itu lupa itu. Kok bilang berdua katanya. Oh itu banyak jamaah, banyak orang di situ. Lah, ya masa anak mau cerita semua? Waktu itu banyak kok kita berapa orang, banyak majelisnya Syekh waktu itu taklim. Dia lupa dia, Memang betul Syekh tanya seperti itu, tapi dia lupa. Kalau dia be, dibilang berdua salah. Sudah nggak punya ini, nggak punya apa, nggak punya hujah, membantah repot. Dia mengiyakan kejadian itu. Yang dibantah apa? Bukan berdua. Banyak orang di sekitar situ. Loh, kita ngadep berdua ke Syekh. Ya tentunya masalah pengajian taklimnya Syekh kan kita datang. Ya masih banyak orang di situ. Banyak ikhwan-ikhwan kita dari Indonesia juga banyak ketika itu. Sekitar 27 orang kurang lebih ya kurang lebih nanti halal lagi oh bukan 27 keliru gitu nanti kurang lebih merombongan waktu itu bantahnya kayak gitu aja itu, itu lupa itu bukan berdua tapi banyak tapi gak berani bantah yang tadi itu antum sama Lukman apa sama Abdul Akmal belum dir nah, nggak berani bantah di, mengiyakan di audionya itu pertanyaan anak, -anak sekarang kalau dia menyatakan mahal Lukman kenapa sekarang kok bantal kan bablas sampai habis-habis kayak gitu. Apa salahnya? Di mana dia banyak minta nasihat loh, musyawarah dengan Syekh Lukman. Rapat-rapat sama kita. Kita juga pun menasihati dia beberapa, beberapa kali. Satu. Nah. Yang kedua, Askari ini bantah Zulakmal habis ada audionya. Ada di audionya dibantah Zulakmal sama Askari. Ya akhlaknya jelek dan yang lainnya. Bahkan Askari menyatakan ya kita ini asatid bingung nyari bukti, mana buktinya bahwa pernah Syekh Muhammad bin Hadi itu ketika Zul Akmal ada berselisih dengan Ikhwan Perawang di situ di Riau di wilayah Riau berselisih sampai urusan polisi. Sampai urusan polisi. Nah, akhirnya polisinya ngomong gitu. Bicara sudah-sudahlah Kalian kan berteman satu kelompok kalian. Terus kekeluargaan aja jangan sampai seperti itu. Kata polisinya. Sudah tak usah tutup-tutupan sudah. Nah, kejadian ini dilaporkan ke Syekh Muhammad bin Hadi. Apa kata Syekh Muhammad bin Hadi? Polisi itu afkoh, min dulakmal, min dulakmal. Lebih fakih, lebih ngerti, lebih faham daripada dulakmal lebih faham, lebih ngerti, lebih berilmu lah taruhlah urusan ini ya daripada Zulakmal. Ah itu Askari nyebutkan di audionya, bantah. Kita lagi bingung di mana rekaman ini. Nyari rekamannya Sema bin Hadi ini yang menyatakan bahwa syurtoh polisi itu polisi nanti keliru lagi oh, bukan bukan syurtoh tapi bulis misalnya atau apa nah, askar misalnya jangan gitu, yang ilmiah gitu loh, yang ilmiah. Yang jelas polisi yang jelas. Nah, itu lebih paham ketimbang dulat mal. Itu ada kita cari rekamannya. Di mana asatid pada nggak megang semua. Oh, waktu itu banyak termasuk kita orang pun sama hadir di situ. Kita nggak ada yang megang. Ternyata askari yang megang rekaman itu. <laughs> ada di askari rekaman itu. Hanya askari enak dan mudahnya dengan mudahnya dan enak untuk membantah zulakmal. Sekarang jadi sahabat, jadi satu, yaitu itu apa? Kalau duduk dengan maftun orang yang terfitnah. Jangan dibuat mau ini agama ya kon. Agama ini, agama. Jangan buat mainan, jangan buat mainan. Hati-hati. La tujalis maftunan. Nah. Kalau seperti itu Kata beliau Mus'ab bin Sa'ad rahimahullah, "Imma kamu akan terbawa, terfitnah dan larut bersama dia, wa imma kamu akan teracuni sebelum kamu berpisah." Mikir. Iya ya. Jangan dia benar. Iya ya. Anu ya, iya ya. Akan seperti itu minimal. Udah. Ikhwati biddin, azinazakumullah, makanya kita harus hati, apa? Hati-hati. Hati sudah nggak usah banyak ini banyak apa banyak debat banyak e, alasan banyak ini sudahlah ikuti bagaimana para ulama harus sunnah berjalan kita ikuti kibarul ulama siapa kita ini siapa kita ini sekedar antum tahu waktu itu anak tanya kepada Syekh Arafat waktu kemarin sini Habibullah Fudawra itu tentang ucapan Syekh Ubed itu kepada Abdul Mansur itu Hasyuri kata Syekh Arafat, "Na'am ahsanta, betul." Diiyakan oleh Syekh Arafat. Nah, terus sana saja kepada Syekh Abdul Wahab Makhali tentang Muhammad bin Nadi kok sampai kayak gini, nyimpangnya, ruwetnya sampai Syekh Rabi bilang apa? Lebih jahat daripada fitnahnya Haddadi. Uh, parah. Di antaranya anak tanya apakah betul memang yang ngelilingi Syekh Abdul Wahab ini orang-orang jahat? Iya, kata betul orang-orang yang buruk akhlaknya dan pemikirannya yang di sekitar Syekh Muhammad bin Hadi. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai sekeliling kita orang-orang ruwet bisa larut nggak sadar yang akan menimbulkan kebijakan-kebijakan yang tidak adil, tidak lurus akibat pengaruh dari teman atau yang di sekitarnya kita yang buruk akhlaknya. Nah, tentu harus hati-hati. Pilih selektif agama, ini adab juga. Ibnu Mubarak rahimahullah menyatakan ta'lamtul adab salatina sanah sumal ilm islina sanah. Aku belajar adab itu 30 tahun. Baru setelah itu ilmu 20 tahun. Berat. Masalah panjang ya, ikhwan. Makanya jauhi hindari dari orang atau komunitas orang, person atau komunitas yang orang itu komunitas akhlaknya jelek semua tukang fitnah kata pendusta hati-hati naam hati-hati dihindari jangan merasa aman naudzubillah min suul khuluk kita berlindung pada dari akhlak yang buruk seperti itu nah